السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان ظاهرا وباطنا أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat Perhatian kita pada pagi hari ini Kita melanjutkan Apa yang telah dijelaskan Atau diterangkan pada hari Ahad yang lalu Apa yang berkenaan dengan hari-hari akhir dari bulan Ramadan ini karena kita umat Islam telah diberi tuntunan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kesemuanya telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesemuanya membawa kita bersama kita bersama kepada kejayaan dunia dan akhirat hingga kita akan menerima pahala yang besar kerahmatan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dengan keribuannya maka itu setiap muslim dan muslimah di mana saja ia berada dan hidup pada masa bagaimanapun harus selalu berpegangan teguh serta mengikuti real dan garis yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." dan berpegangan teguhlah kamu dengan tali Allah alias dengan agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Memang satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat adalah agama Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala telah difirmankan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalan itu dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain tentu nanti kamu akan menyimpang dari jalanku itu maka alhamdulillah kita kesemuanya laki-laki dan perempuan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita menjadi orang-orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita telah menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala termasuk adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang telah kita terima dan kita berada di dalamnya dengan begitu cepat berlalu hingga kita pada hari ini berada pada tanggal 29-nya. Maka sebentar lagi kita akan menerima hari Lebaran lebar puasa Ramadan serta kita akan menerima satu hari yang sangat penting bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hari raya Idul Fitri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan setelah Allah menyampaikan penjelasan dan keterangan apa ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah keramadanan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun maka firman Allah subhanahu wa ta'ala ini harus kita pegang teguh dan kita ingat selalu di dalam kita berada pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadan demi untuk menerima hari lebaran dan demi untuk menyambut satu syawal ialah Idul Fitri tukmil iddat hendaklah kamu menyempurnakan hitungan hitungan hari-hari bulan Ramadan dengan segala isinya yang merupakan tugas-tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan sedapat mungkin apa yang telah disunatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan hitungan bulan Ramadan sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan-bulan dalam agama Islam ada kalanya 29 hari dan ada kalanya 30 hari. Maka untuk memasuki bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan sudah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa akmilu iddatasyar 30 berpuasalah kamu karena tampak bulan tanggal dan berhari lebarlah kamu karena tampak bulan tanggal memang Saudara-saudara, agama Islam diaturnya oleh Allah Subhanahu wa dengan begitu mudah, dengan begitu gampang dan jelas hingga dapat diterima oleh orang yang pandai dan orang yang tidak pandai. Dapat diterima oleh segala macam lapisan manusia. Kenapa? Ad-dinu yusrun. Maka termasuk anda masuk bulan Ramadan tanda keluar daripada bulan Ramadan ialah datangnya bulan tanggal. Sebab bulan-bulan Islam mengikuti jalannya bulan. Maka hitungan hari-hari dalam agama Islam ini dihitungnya dari terbenamnya matahari maghrib. Kalau kita sudah masuk pada terbenamnya eh, terbenamnya matahari berarti kita meninggalkan hari yang lalu kita masuk hari baru <clears throat> kalau kita berada ini hari hari ini hari ahad hari ahad ini berjalan sampai nanti terbenamnya matahari maghrib kalau kita sudah masuk malam hari ahad lalu berlalu kita masuk hari senin maka nanti malam itu dinamakan disebut malam Senin, bukan Ahad malam. Jadi malam Senin bukan Ahad malam. Begitu. Nah, untuk hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumulil yati berpuasalah kamu karena tampaknya bulan." Nah, mulai bulan tanggal tampak ialah qabla ghurub atau jam-jam itu tampak di arah barat kalau di sana sudah ada ruyat, maka datanglah bulan. Begitu juga untuk penghabisan bulan Ramadan akan masuk satu syawal kalau sudah ada bulan tanggal maka datanglah satu syawal lakukanlah puasa Ramadan nah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya satu itu, tapi beberapa hadis kesemuanya menjurus kepada masalah yang sedemikian itu, maka dunia Islam harus berusaha untuk mencari ru'yah bil fi'li. Sekarang orang bertanya, wah dunia sudah maju, ilmu pengetahuan sudah meluas, hingga banyak orang pandai ilmu hisab. Nah, bagaimana? Al Imam Syafi'i rahimahullah taala sudah menjelaskan ilmu hisab ilmu baik, ilmu manfaat, tapi tidak bisa menjadi penentu adanya bulan Ramadan kita masuknya atau keluar. Ada orang boleh dia pakai dan siapa yang percaya pada dia boleh tapi sebagai diumumkan tidak bisa karena kontras bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang beberapa hadis menyatakan sumulir yatih wa liru yatih kalau tidak ada ruya ya uh, sempurnakan 30 hari nah jadi jelas maka walaupun bagaimana ada yang hisab toh merupakan ilmu yang baik bagaimana yang tersebut tadi ini tidak dapat menentukan dan tidak dapat menjadi kecukupan hingga tidak perlu lagi rukyah tidak bisa jadi walaupun bagaimana ada hisab tapi tetap masih wajib adanya rukyah bil fi'li nah, jadi ada panitia-panitia rukyah umpama atau lejna-lejna rukyah dan sebagainya mereka berusaha nah nanti kalau sudah rukyah ada yang diumumkan bagi manusia, kalau tidak ya ya tidak. Lalu ada yang mengatakan sudah karena melihat jelas tidak akan tampak bulan nanti sore. Sudah tidak perlu kita lihat, tidak ada gunanya. Ini atau pendapat demikian itu salah. Loh, kenapa salah? Bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan hadis. Karena Nabi mengatakan sumu liriyati wa afdilu liriyati tetap. Jadi harus ikhtiar. Jadi walaupun bagaimana harus ikhtiar. Nah, kalau sudah ada riyat baru. Adapun kita kita sendiri di kota Malang ini tidak dapat mencari riyat. Kenapa? Kita dikelilingi oleh gunung. Nah, bulan pertama untuk tanggal pertama tentu saja dari arah barat. Nah, di barat kita ini Gunung Kawi, Gunung Pandurman. Wah, bagaimana kita bisa melihat? Nah, tentu saja yang di pesisir, ya, atau di di di padang pasir gitu lah. Ya, anu baru bisa melihat. Kalau kita nggak bisa, kalau melihat di, eh, ke barat, wah ini Gunung Kawi ini. Wah itu Gunung Pandurman kan begitu. Nah, bagaimana? Ya kita tunggu saja dari tempat-tempat yang ada ruang kalau ada pengumuman nanti malam ya kita hari raya. Kalau tidak, kalau tidak, Pak Akmilu aja tersal salah tina yauman. Loh, mengapa harus ada ru'ya bil fi'li? Toh Allah Maha Kuasa. Walaupun hisab bagaimana pandainya, walaupun hisab bagaimana kebiasaannya tepat, cocok dan sebagainya, toh Allah Maha Kuasa. Anggap hisab mengatakan, ini malam tidak akan tampak bulan sama sekali dan tidak mungkin akan tampak bulan. Allah SWT munculkan bulannya. Bagaimana? <laughs> Bisa nggak? Bisa. Dapat nggak? Dapat saja bulan. Wah, bulan muncul. Orang bingung, wah bulan wulagan. <laughs> Bukan bulan Bulan wulagan. Ya memang Allah maha kuasa. Sama dengan ada orang sakit atau dokter, wah tidak ada harapan. Tiga, empat, wah ini tidak ada harapan. Allah memberikan panjang umur, sehat afiat. Bisa nggak? Bisa saja semua dengan kekuasaan Allah SWT. Ah, di sinilah jadi dasar aqidah, dasar syariah, ittiba hadis Nabi Muhammad SAW harus ada yang ru'yah bil fi'li. Hanya kita di kota Malang tidak dapat berubah kecuali kalau kita yang mengadakan hubungan ke Surabaya kah atau ke pesisir-pesisir sana atau kita sumber kita salah. Nah, jelas jadi bagi kita di kota Malang nanti malam tidak menunggu kalau tidak ada ya istiqmal 30 hari. Jadi kalau kita sudah mendapat ru'ya atau istiqmal berarti kita sudah menyempurnakan hitungan bulan sebagai firman Allah wali milor iddatah sudah selesai. Lalu saudara-saudara kita jangan terpengaruh oleh hal-hal yang luar daripada agama Islam atau tradisi-tradisi adat istiadat yang keyakinan qoblar Islam. Andai kata Oh iya tidak ada Istiqmar 30 hari Kebetulan hari satu, Tanggal satunya Selasa Selasa, Selasa Wage Ini bagaimana? Tidak apa-apa, tidak ada Wage Tidak ada Kliwa, tidak ada Pot, tidak ada Pai Tidak ada Selasa, ya Selasa ini sesuatu kita tidak boleh berkeyakinan ghairal Islam, keyakinan qabla Islam. Wah, ini berbahaya. Selasa, ya sudah, ya Selasa. Atau pun ya kerja ya itu, itu dia. Sekarang kebetulan tanggal satu Selasa, ya Selasa saja. Tidak usah kita orang takut, khawatir dan bagaimana. Wah, itu sesuatu agak-agak kiamat. <laughs> ya. Orang mengatakan agi-agi ah, kiamat atau tidak agi kiamat, pokok inna sa'at atiyatun la raiba fiha. Kiamat pasti datang, tidak bisa dimaklumkan lagi. Kapan? Tunggu saatnya. <laughs> Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini. Jadi kita harus apa, harus uh, senang memberikan tahu pada orang-orang yang ya begitulah belum kuat imannya dan sebagainya. Harus kita amar ma'ruf dan Kan jawab, iya, kita terima hari raya tanggal satu eh, Selasa Wage kita ikut raya tapi selamat aja besok <laughs> ini bukanlah soal gitu. pokok berhari raya ya setelah diumumkan ada rukyah atau istiqmat ya sudah kita sudah dapat menyempurnakan hitungan bulan jadi saya ulangi lagi, bagi kita kaum muslimin dan muslimat, terutama kita di kota Malang ini, ya nanti malam menunggu. Kalau ada ru'yat, ya kita besok terakhir raya. Kalau tidak, ya istiqmal salatina yauman jatuh pada hari Selasa. Pan, ada yang sudah selesai. Nah, kalau sudah kita memasuki hari lebaran, selesainya puasa Ramadan, kita menerima satu syawal, wali tukab ala ma Agar kamu mengagungkan Allah swt atas hidayah yang telah diberikan padamu. Jadi kita menyambut kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut hari besar agama Islam. Harus kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan agama Allah SWT dan menonjolkan siar-siar agama Islam jangan disalahgunakan. Mengapa? Kalau kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau hari-hari besar Islam kita salah menyambutnya itu malah bukan menonjolkan syiar agama Allah bahkan akan memerosotkan atau lebih jelas lagi akan menghancurkan agama Islam. Nah, maka oleh Allah SWT kita diberi garis, diberi ketentuan untuk menyelesaikan bulan Ramadan, memasuki hari Lebaran, dan satu syawal, walitukab birullah. Harus kita mengagungkan Allah Subhanahu SWT. Memang menurut ajaran agama Islam, kalau ada hal-hal yang seram atau mentakjubkan atau hal yang besar ini kita sambut dengan Allahu Akbar. Jangan disambut dengan tepuk tangan atau teriak-teriak. Kenapa? Karena tepuk tangan, bersiul, dan keadaan demikian itu adalah waktunya orang-orang jahiliyah. Maka kita harus memperhatikan. Akan tetapi karena banyak orang tidak mempelajari agama Islam sebagai mestinya, sampai-sampai pembacaan Al-Quran setelah selesai tidak disambut dengan takbir dan tidak disambut dengan itu dan ini maka disambut dengan tepuk tangan dan bersiul suat nah tepuk tangan dan bersiul itu sembayangannya kaum jahiliyah dahulu qabla Islam wa ma kanat salatuhum bil baiti illa muka'aw wa tasdiyah tidak ada sembayangan yang orang jahilah dikeliling Ka'bah itu hanya tepuk tangan dengan anil, dengan bersiul, Mas sampai telanjang, yang sedikit. Zaman itu diciptakan oleh Allah. Karena di Ka'bah waktu itu ada 360 berhala patung pasang di sana. Ini zaman jahilah. Wah mereka kalau sembahyang keliling, ya tawaf begitu mungkin. Hmm. Tapi ada yang telanjang dan sebagainya dengan tepuk tangan dan bersiul. Nah kita sekarang ini Kadang-kadang mendengarkan suara Al-Quran disambut dengan tepuk tangan dan bersyukur. Wah, bagaimana? Atau kadang-kadang ada khutbah atau pidato penjelasan surga, neraka, azab, ganjaran dan sebagainya juga disambut dengan tepuk tangan. Seakan mempertebal. Nah ini kalau saya boleh permainan, permainan. Nah ini harus kita bantu. Maka untuk menyambut segala sesuatu yang dari Allah SWT dan apalagi kebesaran-kebesaran agama Islam termasuk hari-hari agama Islam ini wali walitukabirullah hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disunatkan masuk satu Syawal apakah dengan pengumuman rakyat? apakah dengan istiqmal kita sambut dengan Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan selanjutnya. Maka disunatkan takbir itu dari sejak ada pengumuman atau maghrib tanggal 1 Syawal sampai naik ke salat hari raya. Jadi semalam suntuk sampai naik ke salat hari raya. Wah ini disunatkan takbir di mana saja di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar, di rumah, di pasar, di di jalan, di mana saja. Nah, akan tapi untuk merayakan hari raya Idul Fitri dengan menggemulkan suara takbir harus mengikut peraturan syariat Islam. Jangan kadang-kadang ya takbiran, tapi campur laki perempuan hingga bukan takbiran uilan. Repot. kali ya di masjid, di langgar, di, di surau, ya jadi ya, di pengawas suara, takbiran campur laki perempuan jauh jadi satu atau di kendaraan, auto dan sebagainya. Maksudnya laki perempuan masuk, terang itu tidak bukan takbiran uyelan itu semalam suntuk tidak payah iya. tidak akan berat tidak akan payah kenapa ayo nafsu dan malam itu setan main apa kenapa setan dibebas terus semua kalau satu sawal setan diikat satu eh, satu Ramadan setan diikat dibelenggu oleh Allah SWT dan dibuangnya satu syawal setan dibuka semua, dilepaskan semua. Wah ini sudah karena di, dilepaskan mengancam lagi mengadakan pesta Bani Adam digunakan pesta oleh manusia setan sampai lebar puasa uyelat Rasulnya harus kita berhati-hati kadang-kadang jalan juga wah sudah tapi jalan lagi tercampur, tidak mau jalan di terang padang lampu gang-gang gelap ya maksud nah ini harus hati-hati kita ini jangan barang halal barang hak dicampur dengan barang batal wala talbisul haqqa bil batil wa taqmu haqqa wa antum ta'lamu jangan mencampur adukkan antara hak dan batal sedangkan telah kamu tahu bahwa barang hak ya hak nah, jadi hak-hak batal-batal jadi kita harus melu bagaimana ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala nah di sini jadi betul-betul kita kita siarkan agama Allah SWT dengan segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah. Sebab tadi sudah saya katakan, umpama hari yang besar Islam atau kenikmatan-kenikmatan dari Allah SWT lantas disambut dengan hal-hal yang kontras atau bertentangan dengan ajaran agama Islam itu tak bukan mensiarkan agama Allah nah kalau sudah bukan mensiarkan agama Allah otomatis memerosotkan dan menjatuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hak itu muncul batal hancur. Tapi kalau batal yang muncul hak hancur. Siar agama muncul, wah tampak. Tapi kalau mungkar masanya yang muncul merosot ini. Nah, maka kita harus betul-betul berhati-hati. Maka itu kata Allah SWT khuduhirrakum ambillah kewaspadaan. Di mana saja umat Islam harus selalu waspada. Jadi apa? Dari godaan setan, dari bisikan hawa nafsu, dari pengaruh dunia. Anggap ada pengumuman. Demi menyambut satu syawal Idul Fitri 1403 dalam masa 15 hari akan diadakan band ingin tujuannya 15 gempar hebat bocah perut bagaimana kira-kira ingin adalah agama Islam malah menghancurkan itu jelas itu menghancurkan agama Islam itu sengaja atau tidak sengaja kenapa karena yang ditonjolkan bukan dari Islam yang ditonjolkan adalah bertentangan dengan agama Islam nah ini disalahgunakan lantas kita kita ikut serta datang menonton melihat berarti kita ini kasarnya guyupi apa guyupi <laughs> guyupi sesuatu yang akan agama Islam kita ikut nah kita ikutnya ini dicap oleh Allah SWT iya golongan itu kalau kita ambil beberapa hadis orang mengikuti meniru saja mantasabah biqaumin fa'minhu Siapa yang menyerupai suatu kaum? Fahwa bin minhum. Ada hadis yang lain, man aksar sawada kaumin minhum Siapa yang memperbanyak hitungan suatu kaum, dia masuk ke nah, Kemudian orang yang mengikuti dan meniru itu tandanya senang. Lalu dalam peraturan syariat arido bil maksiati maksiatun warido bil kufri kufrun. Nah, ini Nah, kalau sudah begitu, sampai dia meninggal dunia, besok hari kiamat dikumpulkan dengan siapa yang disukai. Yuhsyarul mar'u yamal mati, ma'aman ahabda. Orang yang dikumpulkan hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Nah, na'udzubillah. Maka kita harus syiarkan agama Allah. Kalau betul-betul kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Allah berfirman. Dalam Al-Quran. Wa man شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا min takwal الْقُلُوبِ Siapa yang mengagungkan siar syiar tanda-tanda kebesaran agama Allah, itu tandanya dari takwanya hati. Nah, maka menyambut satu syawal walitukabbirullah ala mahadakum kita tonjolkan kebesaran agama Allah Subhanahu dari mulai takbir sampai selanjutnya. Ini kesemuanya untuk apa? La'allak wal'allakum tashkurun. Agar kamu dapat bersyukur kepada Allah SWT. Jadi mensyukurin Allah SWT, mensyukurin nikmat Allah SWT, dan masuk golongan yang ahli syukur kepada Allah SWT. Kalau kita betul-betul mensyukuri sesuai dengan Allah, wah kita akan ditingkatkan oleh Allah dan ditambah-tambahi kenikmatan oleh Allah SWT. Tapi awas kalau menyalahgunakan. Diancam siksa oleh Allah. Kenapa? Allah berfirman, wala in syakartum la azidannakum. Ah, sungguh apabila kamu syukuri, sungguh kami Allah memberikan tambah-tambahan. Tapi awas, wala in kafartum inna azabi la Dan sungguh kalau kamu kufuri, mengkufuri nikmat Allah, menyalahgunakan kenikmatan Allah SWT. Allah mengancam inna azabi syadid Nah, di sini masalahnya. Sudah saya contohkan. Ada seorang bapak. Wah, baik sekali. Kaya. Lalu putranya hanya satu. Wah, diberikan toko dengan barangnya sekali. Diberi modal, diberi kendaraan. Sudah lengkap. Diberi ini sudah ambil. Kamu kerja. Dan ini ambil uangnya. Labanya sekali sudah saya berikan padamu. Sudah diterima oleh si anak, ayahnya dibunuh. Bagaimana kira-kira? ayah yang begitu baik, yang begitu murah dan memberikan segala sesuatu pada anaknya sudah diterima oleh anaknya, kemudian ayahnya dibunuhnya. Wah ini anak sudah tidak ada ukurannya jahat ini, tidak bisa diukur, jahat modal. jahat. Sudah stop kejahatan itu. Kenapa? Kebaikan ayahnya, pertolongan ayahnya, kemudian ayahnya dibalas dengan pembunuhan tadi. Nah, Apalagi kita-kita manusia menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tunda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita melakukan nikmat-nikmat yang sangat besar kita gunakan melawan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan menentang agama Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan menyelewengkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan merobohkan syiar agama Allah. Bagaimana? Jelas inna azabi lasyadid. Nah, di sini saudara-saudara. Kemudian di dalam kita menyambut satu syawal di samping mengagungkan nama Allah dan sebagainya tadi kita menerima tugas kewajiban sebagaimana yang sudah saya terangkan pada hari minggu yang lalu adanya zakat fitrah jadi ada kewajiban di samping nanti ada beberapa kesunatan nah, jadi jelas dan nyata bahwa kita umat Islam laki-laki dan perempuan keluar dari bulan Ramadan masuk satu Syawal kita menerima tugas kewajiban yang dinamakan zakatul badan atau zakatul fitrah toh sudah saya jelaskan bahwa zakat dua macam ada zakatul mal ada zakatul badan termasuk zakat fitrah nah, jadi datang maghrib penghabisan bulan Ramadan masuk satu Syawal disitulah datangnya kewajiban zakat fitrah. Ada beberapa hadis yang mana Nabi Muhammad SAW menetapkan kewajiban zakat fitrah atau mewajibkan. Sebagaimana seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Huma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan al min al wal wa lil masakin. Nabi Muhammad SAW mewajibkan di sini kita tahu mewajibkan fardu zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan kesalahan-kesalahan dalam ketika berpuasa dan untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Lalu Nabi bersabda, "Man addaha qabla shalah fa zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa sadaqatun min sadaqat." Barang siapa yang mengeluarkan fitrahnya sebelum salat hari raya itu zakat betul-betul zakat, tapi siapa mengeluarkannya sesudah salat itu ada sadaqatun min sadaqat. Sadaqat jenis dalam hadis ini kita dapat mengetahui bahwa adanya kewajiban zakat fitrah ini untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa kemungkinan ada kesalahan, ada kekeliruan, ada penyelewengan dan sebagainya. Minallahul warahmah. Bahkan dilihat yang lain. Saum Ramadan mu'allaqun baina sama wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Puasa Ramadan itu terapung-apung di atas antara langit dan bumi. Jadi di udara, di angkasa. Rasulullah La yurfa'u tidak dinaikkan illa bi zakatul fitri. Jadi kalau kita bayangkan ini puasa kita ini masih di angkasa ini di, di antara langit dan bumi belum naik. Nah kalau sudah sudah mengeluarkan zakat fitrah ini nah naik terus dinaikkan oleh zakat fitrah la yurfa'u illa bi zakatul fitri. Itu hadis. Maka kalau begitu fitrah kita ini harus betul-betul tepat dan cocok dengan apa yang digariskan oleh syariat agar diterima oleh Allah menyebabkan dosa kita terlebur, kekurangan-kekurangan Ramadan terhapus dan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Nah, di sini jadi saum Ramadan mu'allaqun baina sawal ard la yurfa'u illa bi zakatul fitri. Lalu adanya zakat fitrah yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW itu Tokmatan lil masakin Demi untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin Karena hari raya, hari gembira, hari senang Hari syukur, hari nikmat Jangan sampai ada di kalangan kita kaum muslimin Orang-orang yang masih terlantar Orang-orang tidak makan Orang tidak punya apa-apa Nah ini cukupi Ada hadis yang lain, "Aghnuhum an tawafi halal yaum." Cukupilah mereka dari keliling-keliling kemis-kemis hari ini. Jangan sampai ada orang yang masih minta-minta makan ke sana ke sini padahal hari raya, hari gembira, hari senang, hari bahagia, hari syukur. Nah, maka untuk dipenuhi. Maka itu jelas dan nyata di hadis yang lain yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والصغير والكبير والذكر والأنثى وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة نعم في حديث ini kita tahu bahwa zakat fitrah yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW eh, zaman itu satu sok dari kurma atau sedikit kur. Nah, dibahas oleh ulama-ulama bagaimana ini? Kalau gitu zakat fitrah itu adalah pokok bahan makan di tempat itu atau negeri Maka jelas imam-imam yang tiga selain golongan Hanafi mengatakan jatuh dalam sapi walata juzur qimatu dan tidak boleh dikeluarkan dengan harga sebagaimana yang sudah banyak saya terangkan dahulu jelas jadi kita sudah dapat pengetahuan dapat pengetahuan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama hukum bahwa kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang berkewajiban? Orang yang berkuasa atau memberikan atau mampu untuk belanja sehari dan semalam hari ini berarti jadi begini, umpama malam tadi malam tuh maharaya ukurannya itu fajar tadi fajar tadi sampai sore nanti sampai nanti malam umpama ini hari raya ya umpama ini hari raya ukuran cukup ini cukup belanjanya mulai fajar tadi sampai maghrib dan fajar itu bukan malam biasa ya bukan jadi atau saniyah ini nah, malam yang keduanya bukan malam pertama pertama ukuran hari pertama dan malam kedua keduanya nah, ukurannya kalau itu mempunyai belanja apa kelebihan belanja dia wajib tidak apa kelebihan belanja berarti wajib belanja begitu ya tidak pokok milik kelebihan bagaimana jelasnya anggap ada orang cukup makan minum dan cukup hanya mengenai kelebihan apakah wajib beras apakah wajib uang dan sebagainya ini wajib fitrah kalau ada beras ya beras, kalau tidak ada uang ya berikan beras, diberaskan. Sekarang tidak ada uang, tidak ada beras, umur sama sekali. Bagaimana? Lihat. Wah, sekarang piringnya banyak, kitabnya banyak, tidak terpakai, pakaiannya berlebihan. Wah, kadang-kadang alatnya dan sebagainya. Nah, jadi orang yang berkewajiban dia ya sudah punya rumah, sudah punya pakaian secukupnya buat dia sepantasnya dan alat-alat secukupnya ada pun belanja nah, sudah ini kewajiban kalau kurang, ya tidak berbuah, kita anggap tidak ada sama sekali. Pas-pasan, biaya pas segala pas tidak ada kelebihan sama sekali, belanja pun tidak lebih. Pas-pasan, pas bandul. Bagaimana? Wah, sampai tidak wajib kita. Apa yang mau kan. Belanja cukup pas, tidak ada lebih. Ya selalu jual tadi, tidak ada pilih kelebihan. Pakaian, tidak ada kelebihan. Lain-lain, tidak ada kelebihan sama sekali. Ya sudah punya, tidak wajib zakat. Nah, malah nanti jadi fakir miskin. Nah, kalau kita lihat pemikiran ini, umumnya sekarang di Indonesia ini dapat mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita lihat, coba bangunan rumahnya, keadaannya, perabotnya, pakaiannya, TV-nya, radionya, macam-macamnya. Nah, umumnya sekarang bisa. Ya, kalau kita lihat sudah umumnya kan sudah cukup. Ukuran ini sudah cukup. Nah, jelas jadi setiap orang yang merasa cukup dengan dasar syariat tadi Jangan sampai tidak mengeluarkan fitrahnya. Jadi dia harus keluar. Walaupun dia itu diukur atau dilihat orang sebagai miskin. Kenapa? Kalau miskin itu dilihat setahunnya. Rata-rata dalam setahun begini. Kurang dari, dari 10 semestinya. Tapi dalam ukuran malam dan hari raya tadi adalah cukup dan kelebihan. Dia ya wajib fitrah. Lalu orang yang wajib fitrah, wajib fitrah siapa yang ditanggung belanja. Siapa yang ditanggung belanjanya, dia wajib fitrah. Karena fitrah berkata Nabi alal abdi wal khurri was saghiri wal kabiri wal zakari wal unsa minal muslimin. Ya orang buddha, ya orang merdeka, ya anak kecil, ya orang besar, ya laki-laki, ya perempuan Tapi dari kalangan kaum muslimin Maka sekarang umpama seorang bapak punya istri, anaknya lima Sudah dia tanggung semua Ada kadang-kadang ibunya, bapaknya nggak punya tanggung sekali jadi tujuh apa sembilan empat tangga itu ada sembilan orang. Si bapak mitra sekarang dia cukup dia mitra dirinya, mitra istrinya, mitra anaknya lima, mitra ibu bapaknya yang ditanggung belar jadinya hanya kita. Nah, Baik. Maka jelas dan nyata sebagaimana seperangkat. Sekarang ada anak yang sudah balik atau kadang-kadang sudah kawin sendiri, sudah lepas orang tuanya tidak wajib lagi karena dia sudah lepas dari tanggung jawab sendiri. Bahkan kalau begitu, umpama orang punya anak, anaknya rumah tangga sendiri, malah tidak punya, fakir miskin, bapaknya cukup kaya, tidak wajib bapaknya memberikan jalan, itu. Dia kerja sendiri, dia, sekarang bapaknya pita, boleh pita diberikan pada anak yang marah pun. Tapi sebaliknya nggak boleh. Anak kaya, ibu bapaknya rumah sendiri, malah tidak punya. Sekarang anaknya pita diberi kepada anaknya tidak boleh. Kenapa? Ibu bapak menjadi tanggung jawab Kenapa? Kok? Nah ini jadi orang itu wajib membuat nafkah pada ibu bapaknya. Tapi kadang-kadang dalam masyarakat banyak orang nggak menghiraukan itu. Dia kaya, bapaknya miskin, apa sudah nggak dihiraukan, nggak direka, nggak dipelajari, nggak diurusi. Wah ini bagaimana? Ada kadang yang bantu bapaknya dari desa sana, dia masuk kota kaya cukup. Katanya menurut bapaknya, bapaknya panggil, ibunya dipanggil, sudah agak tua. Mau nolong katanya. Bapaknya sudah jadi, jadi, jadi tukang kebun, ibunya tuh ngepel katanya menolong wah ini bagaimana sudah bapak nyapu di halaman ibunya ngepel wajah duduk di kursi sama istrinya baca surat kabar majalah minum kopi makan roti pantas ya nempel tidak pantas nah bagaimana bagaimanapun dia wajib membentuk siapa pada ibu bapaknya dia wajib itu kan. nah di sini Sekarang pembantu rumah tangga, dulu sudah terangkan kalau itu dinafkahi tidak bayaran tertentu wajib dia dikelahi. Kalau ada bayaran, dia orang bayaran ya, biar dipita sendiri. Ada pun majikannya bijaksana, ya sudah pita sekali lebih baik. Nah, jelas ternyata demikianlah. Lalu tadi saya terangkan bahwa pita itu pokok bahan makan di negeri itu dan tidak boleh campuran Walaupun orang itu makannya campuran, ada beras jagung, ada beras putih biasa, campur tidak boleh, harus satu jenis beras-beras. Dan yang baik. Sekarang kalau tidak bisa terbaik, ya biasa. Jangan yang terendah. Soal Allah, Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kau milih barang yang jelek apabila kau infak. Dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Inna wa tayyibun la yakbaru illa tayyiban. Kita harus tahu kalau kita menjalankan ibadat, termasuk zakat, masyarakat dan sebagainya, kita harus tahu ini kita serahkan pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah yang akan balas. nah, kalau amal kita ini baik, balasannya baik. Kalau zakat kita, sodako kita baik, nilainya juga baik dan tinggi. Sebab apa? Al-ajru ala hasabil amal. Pahala itu menurut amal perbuatan. <coughs> Maka harusnya baik. Sudah diterima oleh Allah. Sebab kita berbuat apapun saja perlunya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya begitu. Nah, maka itu sudah saya terangkan dahulu semua amal perbuatan kita harus dasari dua. Didasari dua. Apa? Imanan wahtisaban. Betul-betul keyakinan kuat, percaya dan sesuai dengan garis syariat. <coughs> Lalu ihtisaban lillahi ta'ala terus ikhlas dan minta diterima oleh Allah SWT. Nah, maka itu menurut ulama Allah fikih amal kita semuanya kalau wajib kita tahu syaratnya tiga macam. Suruh terwujud, suruh tersihah, suruh terkabul syarat kewajibannya, syarat sahnya, syarat diterimanya. Nah, ini balik. naik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala besar pahala. Sudah. Lalu banyak orang tanya, sekarang kita mengeluarkan zakat kita ini baik mana? Dibagikan sendiri apa diserahkan panitia panitia? Nah, dulu sudah saya terangkan. Amil-amil zakat itu ada orang-orang yang diangkat oleh pemerintah Islam oleh khalifah itu statusnya amil. Jadi amil itu orang-orang yang diangkat oleh khalifah untuk mengurusi zakat. Kalau orang-orang itu sudah menjadi pegawainya imam atau khalifah tadi, tidak dapat bagian. Kalau khalifah mengangkat orang biasa, ini orang oh, dapat bagian. Sekarang disoalkan. Sekarang kita di Indonesia ini tidak ada khalifah. Tidak imam. Lalu di kampung-kampung ini membentuk apa namanya? Panitia. Panitia zakat. Apa fitrah kah? Apa mal? Sekarang amil zakat atau orang yang musyrik zakat. Sekarang urusan yang secara harus orangnya orang Islam padahal tanya lah kadang kan di kampung itu ada sekarang yang sini kan bukan Islam bagaimana <clears throat> ini urusan Islam harus justru Islam syaratnya hanya punya musliman harus orang is Islam malah hormat orang yang merdeka dan zakaran laki-laki nah jadi yang ngurus ini orang-orang Islam dan orang yang merdeka bukan budak dan orang yang <clears throat> adalah laki-laki ngerti bab zakat kalau tidak, tidak semua ya seorang mengerti bab, bab zakat bagaimana ngurusi apa-apa tidak ngerti sebab kalau urusan ini diserahkan oleh orang yang tidak paham, tidak ngerti tunggu saja hancurnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW "Idza wusidal amrullah la ghairi ahli sa'ah kalau urusan itu diserahkan bukan ya tunggu saja hancurnya. Akhirnya jalannya nggak beres. Nah, kalau sudah begitu, kita kita akan mengawalkan bagaimana sekarang? Tadi saya katakan Islam mudah gampang. Kalau kebetulan kita lihat di kampung kepanitianya betul-betul sesuai dengan syariat dan ahli segala orang yang mengatur adil, jujur, lurus, cocok dengan garis-garis syariat kita serahkan lagi afdal untuk merah. Tapi kalau kita lihat, nah ini orangnya begini. Ya kadang-kadang kita lihat orangnya la solata la siyama la wala. <laughs> Ya. Atau kadang-kadang bukan Islam sekali, bagaimana? Wah, kalau begitu daripada ibadah saya sasakan orang begini, nanti salah jalan. Toh, kita dibicara oleh Allah bagi sendiri. Lebih Allah, lebih tepat, lebih jitu, lebih cocok, dan insya Allah diterima oleh Allah SWT bagi sendiri nah, jadi masalah ini tidak usah kita bingung bagaimana tindakan kita bagaimana sikap kita dan sebagainya mudah saja lihat kalau pada cocok dengan ya, garisan garisan Allah SWT serahkan untuk rata kalau tidak bagi sendiri sama dengan kita sholat kita mau sholat berjamaah lihat imamnya wah baik hebat imamnya kiroannya khusyuknya segalanya wah ini kita makmuran sama dia wah 27 pahala kalau kita lihat nah ini kan imamnya begini fatihahnya murat marit lah bagaimana rukuk rukuk sujudnya enggak ada tumak nina <clears throat> bagaimana nggak usah makmuman sama dia bagaimana kita gabungkan amal kita kepada orang salah menggabungkan amal kepada orang salah ya salah nah jadi kita harus tahu <clears throat> bagaimana atau apalagi imamnya batal jalur imamnya wah tadinya nggak jasad semua ini apa kita akan makmuman tidak marah kalau nggak tahu tengah-tengah baru tahu wajib mufarakoh masuk di masjid sudah sholat kita waktu sholat tidak tahu kita lihat begini bajunya si imam tadi jarah eh, semua bagaimana bagaimana wajib apa mufarakoh niat Musamian kok jadi terus teruskan saja terus kadung. Gitu. Ya wis kadung aku kok Atau tahu-tahu baca Fatihah enggak karuan. Panjang di pendek pendek di dipanjangkan wah enggak karuan hanya Sudah wajib mufarok Nah, jelas jadi masalah kalau ditanyakan bagaimana di kampung-kampung apakah tingkat RTK, apa tingkat RW apa tingkat apa selain kampung-kampung kan macam-macam. Nah sekarang bagaimana ada ambil zakat atau panitia zakat tadi? Bagaimana nah, kita kita ini? Tidak salah. Lihat saja kalau cocok baik cocok saya berikan tidak apa, malah lebih merata. Kalau kira-kira nggak cocok jalan sendiri, bagi sendiri sendiri. Ya, kan tetangga dan sebagainya. Di sini masalahnya tidak usah repot. Dan sebagaimana yang sudah saya terangkan harus niat, nah, niatnya harus pasang niat. <clears throat> Sudah. Setelah kita dapat membagi zakat sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dan sudah dapat melata dan sebagainya dan sedapat mungkin jangan kurang dari tiga orang dari setiap macam jenis dan dapat kalau tidak ya seadanya golongan yang ada dari delapan macam itu dan tiap tiap golongan tiga kalau tidak dapat ya bolehlah misalkan pada seorang ada yang tanya bagaimana sekarang zakat kita kita kita bikin seorang pakai miskin boleh enggak kita punya keluarga lima lalu zakatnya dua belas setengah kilo kita berikan pada seorang pakai saham boleh kan tidak ini menurut sebagian ulama ahli syafii syafi'i termasuk Ibnu Ujair boleh tapi kurang tepat kurang afdal ya. boleh tidak boleh ya afdal bagaimana kepada setia, eh, se, se, semua golongan yang ada semua istri kalau ada kalau tidak ada ya seadanya nah, setiap golongan anggap fakir tiga paling tiga kalau miskin tiga paling tiga nah, ini lebih afdol ya bagi saya dua belas setengah kilo ya bagi sana berapa sana berapa ya. kemudian <clears throat> ditanyakan juga bagaimana kalau rumah itu ada banyak orang ada bapak fakir-fakir, fakir miskin, ada kepala rumah tangganya, ada istri, ada anak-anaknya. Kalau diberi ini bagaimana? Apa boleh semuanya diberi? Ya, memang caranya harus melihat jiwa. Apalagi kalau yang membagi itu panitia. Ini harus telah, telah, telah, teliti betul-betul dan harus adil. Nah, maka praktisnya begini. Yang panitia sekarang, ya aku amil sudah. Tapi saya katakan tadi amil itu resmi dari khalifah dan panitia. Panitia-panitia kalau seberani berani menyeburkan dirinya untuk mengusir ini, yang betul-betul yang adil. Kalau tidak tanggung jawab. Kenapa? Amanat. amanat amanati bila ahli yang jujur, yang adil. Nah, sudah Bagaimana caranya praktis? Anggap panitia. sidang. Orang-orang yang akan mengeluarkan zakat di daftar. Muzaki, muzaki ini daftar ini. Ternyata yang berapa sendiri, berapa, berapa, berapa, berapa, sudah. Nah. Fakir miskin terutama. Pada Zakat terutama fakir miskin. Hadis ini. Tidak terutama ini, nanti ada akorim dan sebagainya. Catat berapa? Sekarang di kampung ini kaum muslimin fakir miskin umpama ada 100 rumah tangga. 100 rumah. Dalam rumah masing-masing jiwa ada lima, ada dua, ada sepuluh, ada enam, ada ini, ada mereka. Anggap jumlahan ada seribu orang. Sepuluh, seratus rumah tangga ada seribu seribu jiwa, seribu orang. Sudah, tahu sekarang masuk, berhasil masuk, masuk. Kebetulan ini kita, kita kita hitung yang cocok saja. Kebetulan yang pas dapat sebelas kintal. Amin. lima amilnya ini apa panitia panitia menjabat dari hasil ini sebagai bayaran harian Kau ujratul misil sudah saya gambarkan saja yang sekitar untuk lima orang anggap saja ini contoh tinggal seribu nah orang fakir miskin ada seribu jiwa kebetulan ini ada seribu kilo sepuluh kintal satu ton nah ini kropi jadi per jiwa berapa satu kilo sekarang Pak A keluarganya lima, dapat berapa? Lima kilo. Pak B keluarganya dua, dua kilo. Si C keluarga sepuluh, sepuluh kilo. Dua lu janda seorang diri, dapat berapa? Satu kilo. Jadi rata, bukan begini. Dibagi rata menurut keluarga, yang 10 orang dapat 2 kilo, yang satu orang 2, 2 kilo, ada enggak? Tidak ada. Yang satu kilo makan berlebihan, yang satu kilo ceretean. Nah, di sini caranya. Jadi kalau betul-betul ini panika begitu caranya. Jadi merata, tidak ada kekurangan. Seorang sepuluh jiwa dapat dua kilo kan tidak cukup. Uang, uang satu, satu jiwa dapat dua kilo, Wah, malah berlebihan. Mungkin dimakan seperempat kilo, satu tiga perempat kilo dijual. Kan bisa saja. Tapi yang sepuluh jiwa, wah ini masih cari cari di hari-hari yang anak ini tadi malam tuh maharaya ukurannya itu fajar tadi fajar tadi sampai sore nanti sampai nanti malam umpama ini hari haraya, ya umpama ini hari haraya, ukuran cukup ini cukup belanjanya mulai fajar tadi sampai maghrib dan fajar itu bukan malam dia ya bukan jadi alai atau saniah ini nah, malam yang keduanya bukan malam pertama, pertama ukuran hari pertama dan malam kedua keduanya nah, ukurannya kalau itu mempunyai belanja apa kelebihan belanja, dia ya wajib tidak. Apa kelebihan belanja berarti wajib belanja begitu? Ya tidak. Pokok milik kelebihan. Bagaimana jelasnya? Anggap ada orang cukup makan minum dan lain cukup yang mana kelebihan apakah wajib beras apakah wajib uang dan sebagainya ini wajib fitrah kalau ada beras ya beras kalau tidak ada uang ya berikan beras diberaskan sekarang tidak ada uang, tidak ada beras Umar sama sekali. Bagaimana? Lihat. Wah, sekarang pilihnya banyak, kitabnya banyak, tidak terpakai. Pakaiannya berlebihan. Wah, kadang-kadang alatnya dan sebagainya. Nah, jadi orang yang berkewajiban dia sudah punya rumah, sudah punya pakaian secukupnya buat dia sepantasnya dan alat-alat secukupnya ada belanja. Nah, sudah ini kewajiban. Kalau kurang ya tidak berkewajiban anggap tidak ada sama sekali pas-pasan biaya pas segala pas tidak ada kelebihan sama sekali belanja pun tidak lebih pas-pasan pas bandrol bagaimana wah sampai tidak wajib kita apa yang mau dibicarakan belanja cukup pas tidak ada lebih ya saudara tidak ada pilih kelebihan pakaian tidak ada kelebihan lain-lain tidak ada kelebihan sama sekali ya sudah punya tidak wajib zakat nah, malah nanti jadi fakir miskin Nah, kalau kita lihat semengkil ini, umumnya sekarang di Indonesia ini dapat mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kita lihat, coba tahun bangunan rumahnya, keadaannya, perabotnya, pakaiannya, TV-nya, radionya, macam-macamnya. Nah, umumnya sekarang bisa. Ya, kalau kita lihat sudah umumnya kan cukup. Ukuran ini sudah cukup. Nah, jelas jadi setiap orang yang merasa cukup dengan dasar syariat tadi Jangan sampai tidak mengeluarkan fitrahnya. Jadi dia harus keluar. Walaupun dia itu jokur atau dilihat orang sebagai miskin. Kenapa? Kalau miskin itu dilihat setahunnya. Rata-rata dan tahun ini kurang dari, dari 10 semestinya. Tapi dalam ukuran malam dan hari tadi ada cukup dan kelebihan. Ya wajib fitrah. Lalu orang yang wajib fitrah, wajib fitrah siapa yang ditanggung belanja. Siapa yang ditanggung belanjanya, dia wajib fitrah. Karena fitrah berkata Nabi alal abdi wal khurri was sahiri, wal kabiri wal zakari wal unsa minal muslimin. Semua diberi. Ya, memang caranya harus melihat jiwa. Apalagi kalau yang membagi itu panitia. Ini telah teliti betul-betul dan seandainya. Nah, maka praktisnya begini. Yang panitia sekarang ya aku amil sudah tapi saya katakan tadi amil itu resmi dari khalifah dan panitia panitia-panitia kalau berani menyebutkan dirinya untuk mengusir ini yang betul-betul yang adil kalau tidak tanggung jawab kenapa amanat wa'adil amanati ila ahli yang jujur yang adil nah, sudah bagaimana caranya praktis agar panitia sudah orang-orang yang akan mengeluarkan zakat didaftar muzaki muzaki ini daftar ini ternyata yang berapa sendiri berapa berapa berapa berapa sudah nah, fakir miskin terutama zakat terutama fakir miskin hadis ini nah, terutama ini nanti ada korib dan sebagainya catat berapa sekarang di kampung ini kaum muslimin fakir miskin umpama ada 100 rumah tangga 100 rumah dalam rumah masing-masing jiwa ada yang lima, ada yang dua, ada yang sepuluh, ada enam, ada ini, ada mana Anggap jumlatan ada seribu orang sepuluh, seratus rumah tangga ada 10 satu jiwa 10 orang sudah tahu sekarang masuk berhasil masuk masuk kebetulan ini kita kita kita hitung yang cocok saja kebetulan yang pas dapat sebelas kintal amilnya lima amilnya ini apa panitia panitia mendapat dari hasil ini sebagai bayaran harian ka ujratul misil sudah saya gambarkan saja yang sekintal untuk lima orang anggap saja ini contoh Tinggal seribu nah orang fakir miskin ada seribu jiwa kebetulan ini ada seribu kilo sepuluh kintal satu ton nah ini crop ini jadi per jiwa berapa satu kilo sekarang Pak A keluarganya lima dapat berapa lima kilo Pak B keluarganya dua dua kilo sisir keluarga 10 10 kilo dua lu janda seorang diri dan berapa? satu kilo jadi rata bukan begini dibagi rata menurut keluarga yang sepuluh orang dapat dua kilo yang satu orang 2, dua kilo ada enggak? tidak ada yang satu kilo makan berkelebihan yang 10 kilo seretean nah di sini jadi kalau betul-betul ini panitia begitu jalan, Jadi merata, tidak ada kekurangan. Seorang yang 10 jiwa dapat 2 kilo kan tidak cukup. Yang uang satu satu jiwa dapat 2 kilo, Wah, malah berlebihan. Mungkin dimakan seperempat kilo, satu tiga perempat kilo dijual, kan bisa saja. Tapi yang 10 jiwa, wah ini masih cari-cari hari-hari ini, anak masih nangis mau makan dan sebagainya, bagaimana? Nah, di sini kalau panitia caranya begitu, ini berapa? Pak umpah ada cepat satu kilo berapa? Oh, setengah kilo, setengah kilo, seperti ini. Nah, di sini. Jadi harus berpolitik, dicatat muzaki muzakinya, ditanya berapa nanti akan memberikan atas, nah ini yang akan diminus saya berapa catat semua. Nah, di sini sudah merata. Nah, maka itu panitia zakat fitrah ini bertanggung jawab kepada Allah SWT. Tapi kalau jalan jujur betul-betul, wah yang besar. Al-amil atau sai ala sadaqah kal mujahid fi sabilillah hatta yarja. Orang yang mengurusi zakat, amil al sadaqah ya, betul-betul jujur fil haq ini gaya sama dengan orang berjuang fi sabilillah. Tapi jujur betul-betul, wah itu sama dengan orang berjuang. Ada orang tanya, sekarang panitia sudah mengumumkan jangan pipa. Lalu ini dijual boleh kan tidak? Wah, tidak boleh. Gimana barang yang orang dijual? Ini adil amanat tidak ada ala ala jangan dijual. Tidak, sekarang panitia dapat beras, ada yang datang bawa uang. Ini beras kita yang dijual, tidak boleh. Toh dulu sudah pernah terangkan. Kalau mau begitu sedia saja beras atau hubungan dengan toko. Setiap orang datang akan mengeluarkan uang pak, saya sampai di sana sudah dia beli berapa harganya sah. jangan berharap berharap berasnya beras kita ini belum dibagi sudah di dijual di level. <clears throat> nah di sini masalah kemudian pembagian zakat kita harus diselesaikan di kampungnya dulu di desanya jangan terus pindah nakul zakat tidak boleh kecuali kalau memang tidak ada di situ baru nah, dibagikan di kampungnya di desanya nah, jadi jelas bagaimana yang sudah saya terangkan. Kemudian selesai daripada urusan zakat fitrah, kita mempunyai kesunatan yaitu salat hari Nah, kesunatan kesunatan dari Nabi Muhammad SAW hendaknya kita jalankan. Masuk satu syawal kita diberi acara khusus ajar tertentu yang tidak dapat dirubah selain, di, di samping takbiran di samping membuat zakat fitrah ada salatul id nah salatul id seharaya hukumnya sunnatul muakkadah dan disunatkan lagi berjamaah zaman Nabi Muhammad SAW laki-laki sudah biasa perempuan-perempuan dikerahkan sampai yang khoyab yang datang-datang bulan dikerahkan ditinggalkan tidak campur yang sholat. Kenapa? Supaya mereka semuanya yashadnal khaira wa da'watal muslimin. Supaya menghadiri kebaikan dan doanya kaum muslimin. Kemudian dasar ini kesemuanya <clears throat> dibahas oleh ahli hukum dijelaskan. Salat hari raya itu Fitrikah atau Idul Adha hukumnya sunnatul muakkadah dan sunnah lagi berjamaah. Salat hari raya dua rakaat setelah sholat disunatkan khutbah khutbah pun dua kali sebagaimana khutbah Jum'ah malah beberapa ulama dibuka dengan takbir sembilan kali dan khutbah kedua dibuka dengan takbir tujuh tujuh kali sudah sekarang untuk ikut serta melaksanakan sholat hari raya berjamaah kalau tidak berjamaah boleh sendiri di rumahnya tapi afdalnya berjamaah nomor satu hendaknya mandi jadi sunnah mandi untuk sholat hari raya. Nah mandi untuk sholat hari raya sudah disunatkan sejak tengah malam. Sudah boleh. Tengah malam, malam boleh. Lain dengan mandi hari Jumat. Kalau mandi untuk hari Jumat mulai fajar. Kalau mandi hari raya mulai tengah malam anggap jam 1, 2 boleh sudah mandi niat nama itu husnul aid sunnatan lai taala atau nama itu sunnatul husnul aid atau saya mandi niat sunnahnya hari saya boleh atau ah, jam berapa saja ya, pokok mau berangkat sudah mandi kemudian bagi laki-laki memakai pakaian baru kalau punya jadi baru yang baik kalau punya kalau tidak punya ya pinjam boleh ukurannya kamu ukurannya jadi jadi kalau punya pakaian baru kan itu silakan aja sudah sudah zina terus laki-laki berminyak wangi wah ini sunnah laki-laki minyak wangi yang baik sekali jangan minyak wangi yang dibawa orang dari Inggris <laughs> ya dia yang baik sekali minyak wangi sudah terus berangkatnya kalau dapat pagi kemana ke masjid kah atau mana ke sholat kalau masuk masjid sudah mungkin ke sholat awal masuk masjid tahiyat masjid ya boleh saja sunnah tapi kalau bukan masjid tidak ada tahid masjid Nah, sudah mungkin masjid, umpamanya kemana saya terserah. Ini bagi laki-laki. Lalu orang perempuan bagaimana? Boleh, bahkan orang ini dikelahkan. Tapi perempuan bicara sendiri. Kalau perempuan ya tetap sunnah mandi. Nah, sudah keluarnya orang perempuan akan mengikuti sholat hari raya harus bifyabi badratin pakaian biasa. Nah, nomor satu tutup aurat semua, mandi. Nomor satu tutup aurat ini harusnya. Ya, harus harus Sudah. Terus tidak boleh mati hias. Pakaian-pakaian biasa. Sudah jelasnya macak tua. nah ini jelasnya sudah macak tua. Kenapa? Allah melarang wala tabarruj tabarruj jahiliyatul ula ya ayyuhal ladina zinatuna ila liqa'ulatunna dan sebagainya. Jadi perempuan harus tutup yang nomor satu. Ilal wajah wal kafir. Sudah. Terus pakaiannya jangan yang mencolak, mencolak. Dan tidak boleh pakai minyak wangi. Pakaian-pakaian itu biasa. Sebab orang perempuan hiasnya uh, memakai harum-harum dan minyak wangi dan sebagainya ini demi untuk menghadap sang suami. Nah kan begitu Jangan untuk umum bagaimana? Nanti kalau sudah di rumah, wah yang hebat ya pakaiannya, ya punya wanginya, wah suami akan datang hebat itu. Jadi ya, malah itu sehingga tahu tak pula di pu'ul itu suami. Jangan kalau sudah keluar, wah begitu hias di rumah masalah bungkus. Tapi maka kebanyakan orang laki tidak tidak senang di rumah, tidak kerasa di rumah. Kenapa? Kebanyakan di luar saja. Sore ya di luar, kalau ya di luar, tidak kerasa, tidak ada itu. Jadi kelirunya di sini. sudah. Kalau perempuan tadi keluarnya terbuka aurat, haram Apalagi bagi punya wangi, ada hadis, "Idza sta'tatul mar'atu wa kharaja min baiti zawjiha fa zaniyatun." kalau ada perempuan keluar pakai harum-harum minyak, minyak wangi dia keluar itu dihukum si zina kayak zanir tahu Abi Hurairah jalan ada perempuan jalan dibuka muka itu terus jalan bau wangi diikuti mau kemana ke masjid begini mau ke masjid emangnya pulang mandi <laughs> suruh pulang suruh mandi itu jalan Abi Hurairah suruh pulang suruh mandi <laughs> Nah, jadi kita harus sayangi kaum wanita kita, perempuan-perempuan kita, istri-istri kita. Jangan mengejar sunnah, menghancurkan wajib atau melanggar haram. Anggap ada orang senang membela kawannya, membunuh ayahnya, pantasnya. Bagaimana membela kawannya, membunuh ayahnya, membangun rumah, menghancurkan kota. Nah, mengejar sunnah, menghancurkan wajib, bagaimana? Jadi tidak dapat pahala malah tambah apa? Dosa. Nah ini harus kita beritahu. Ini kewajiban orang laki-laki membuat tahu arijal kawamun nisa. Kalau lagi dia diam, ini korong kali kong. Betul. Ya sama itu. Kata ya laki nak kalau ya sudah kata gimana zaman sudah zaman begini terus bapak bapak kalau pokok gak pernah murid. <laughs> Ya, bodoh ini. Sama ini hati-hati lah itu iya, dikit kan nggak mau jangan keluar di rumah sholat sendiri atau sudah saya imami nah sudah jamaah sendiri di rumah menghindari perbuatan yang tidak nah, kadang-kadang keluarnya pakainya begitu rukunya jangan cangkrongan. sudah di sana baru pakai habis salam demonstrasi buka ruku <laughs> ya laki-laki tak -laki, lihat ini bagaimana melihat kali dosa melihatnya sedikit bagaimana tak kuat melihat <laughs> jadi seperti hati-hati Coba besok susah ini. Lihat. Cocokkan betul apa enggak? Coba lihat. Jadi berhati-hati. Nah, jadi kesian SS itu. Sebab apa? Ada hadis begini. Sebenarnya hal sahih bagi Muslim. Kata Nabi Sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua golongan ahli neraka yang saya tidak tahu. Tidak menangi ke sana ada dua golongan tidak ada zaman Nabi nanti akhir zaman muncul tidak akan apa masuk eh, surga min ahli nar sinfani min ahli nar lam arahuna dua golongan dari golongan neraka yang saya tidak lihat kaumun nabi siyatun bil baqar yadribuna bihan nar ada kaum punya cambuk selet seperti ekornya sapi memukul orang ini polisinya sultan-sultan mungkin suka mukul orang Nomor dua nisaun kasiatun ariatun ma'ilatun mumilatun ala ka ka'aslimatil buqtil ma'ilat. La yatarawahna rihatal jannah wa inna rihala tajri min masyriqi tiga dua kala. Perempuan-perempuan pakaian tapi telanjang. Sahabat-sahabat ulama akhirat jadi pakaian telanjang. Ma'ilat mumilat wah yang menarik perhatian umum. Di atas kepalanya sepuluh yang ala ru'usina ka'asimatil buktil ma'ilah di kepalanya seperti model punuknya unta ya model rambutnya diatur macam-macam kerudungan macam-macam hmm. Loh, kata Nabi la yatarawahna dan orang-orang itu tidak membau bau surga padahal bau surga dapat dibau jarak jauh ada yang yakin 500 tahun jarak 500 tahun perjalanan bisa bau ke surga ini tidak berbau tidak membau kalau tidak membau bau surga bagaimana bisa masuk ulama dahulu heran eh, bagaimana pakaian telanjang. Bagaimana modelnya? Oh, modelnya? ke zaman. Pakaian tapi telanjang. Namanya pakaian, pakaian, pakaian. Ini terbuka, mulai lututnya ke bawah terbuka, lengannya terbuka, ini terbuka, ini pakaian, ini telanjang. Kadang-kadang pakaian sama tidak pakaian kain pilo gitu. Iya, gitu. gitu. bagaimana? Jadi kasihat. wah Aliat pakaian dari telanjang. Wah, jalannya begitu. Wah, semua mesti memperhatikan. Tidak ada yang, yang mentunduk di atas <laughs> ya ma'ilat memilat itu, memilat, yumilat, mungkin narik. Nah, kepalanya tidak sih, kepalanya coba lihat kepalanya. Wah, rambutnya dia tuh Sekarang kan macam-macam <laughs> apa namanya itu? Singgul apa? Sasa. Sasa. Macam-macam sudah jadi itu macam-macam begitu. Itu ala rusul kasmi tuqtil ma'ilah. Nah, ini harus hati-hati. Tidak akan membau-bau surga sama sekali mana masuk? Loh, kalau kita membiarkan berarti kita menjerumuskan istri kita ke dalam neraka itu sama saja kalau kita diangkat bapak kecebur <laughs> kan begitu nah dia istausu bin nisa'i khairan nah ini kasih rahasia yang baik nah ditolong istrinya maka perempuan harus tahu kalau mau hias boleh, tidak dilarang, saya tidak larang. Boleh berhias, minyak wangi boleh, mandi minyak wangi boleh. <laughs> Tapi di mana? Di rumah. Di rumah, menghadapi sang suaminya, baik atau keluarganya, tidak apa-apa sudah yang hebat mau macak bagaimana walaupun sudah punya cucu nggak apa-apa cucu <laughs> iya. <laughs> lima iya. wah macak mau nggak apa-apa lebih hebat kalau yang lagi datang wah hebat jadi rumah tangga lagi kerasan <laughs> biasanya tidak melarang tapi di luar itu nah, maka sedapat mungkin kalau keluar dari rumah punya sekali wah hebat si asli anggap dari kampung-kampung barisan perempuan-perempuan pakai rumput semua keluar wah saya pulang hebat enggak wah hebat sudah siang tentu orang sama jengkel itu nah, ini. jadi kita harus betul-betul gerakkan nah bagaimana caranya ya dibina nah, kadang dibina memang nggak mau nggak mau nah, ya bagaimana cara-cara sedikit demi sedikit kalau tidak mau berarti tidak mau Islam kalau nggak mau diajar eh, diajak ke Islam berarti nggak mau Islam. Kalau pakai cari satu nggak? Jadi zaman ini hmm, usum. Loh kalau kita gitu nggak mau Islam enggak? Tidak Islam itu nggak mau. Loh kalau sudah orang yang Islam diajak ke Islam nggak mau itu bagaimana? Di hatinya mesti ada apa-apa. Salah satu nih Syed Habib Abdullah dan pernah ngomong. Orang yang begitu salah satu. Imma khalalun fi aqlihi au syirkun kufrun khafi fi qalbihi ya akalnya kurang sehat atau ada kufur kecil di hatinya ada syirik, ada kufur sedikit kenapa kufur? tak mau agama Islam orang kalau tidak mau agama Islam kan benci pada orang benci pada Islam tandanya orang apa? na'udzubillah nah, jadi tadi sudah saya buka waktasimu nah, tadi Batu kembali kepada hukum Allah SWT sudah nah, sekarang kita sholat hari Jangan buyar ya sahabat dari saya sehingga selesai doa. Kenapa tadi Nabi bersabda? nal khaira wa da'watal muslimin. Kebaikan dan doa. Nah, tunggu sampai doa selesai baru. Sudah. Selesai berdoa, buyar. Zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat kalau buaran sholat, masing-masing jabat tangan dia membaca, Takabbalallahu minna wa minkum. Dijawab taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima Allah dari kami dan dari kamu. Jawabnya, ya semoga diterima oleh Allah dari kami dari kamu. Jadi salamannya dengan membaca taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sunnahnya. Ulama-ulama mutakhir terus-terus lama-lama ditambahi doa wa ja'alana wa iyyakum minal aidin al-faizin. Lama-lama tinggal minal aidin wa faizin. Ya, akhirnya merosot lagi, tidak minal aidin aidin faizin. <laughs> merosot ini iya, lain merosot akhirnya merosot-merosot hilang tidak pakai itu hanya keperluan. ya itu lah gimana ya itulah kemajuan apa kemerosotan ini nah, sekarang kita balik zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buyaran hari raya taqabbalallahu minna wa minkum nah, sekarang berjabat tangan pun juga ada caranya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau laki perempuan yang maharim kalau tidak, tidak boleh. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan biasa. Laki-laki dengan perempuan kalau maharim. Maharim itu yang haram hubungan kawin. Apakah ibunya, saudaranya, anaknya, kepanakannya, mbahnya, ini baru boleh sama-sama. Kalau tidak, tidak boleh. Wah ini hari raya Islam sekali. tidak, tidak boleh sama sekali. Wah ini kesempatan, apalagi kesempatan. Tidak boleh. Nabi Muhammad SAW waktu beat orang, laki-laki jabal tangan semua. Ada perempuan banyak, ada seorang perempuan Hindu namanya, ngulur tangannya. Mau beat ngulur tangan, orang Nabi, inilah usrah dan Aku tidak berjabat tangan pada perempuan. Maka sudah saya cerita, wa ma walam tamas saya dulu Rasulullah SAW, ya dam ladun qat illa dam mahramin, data mahramin. Al-Mu'atun yang dibuat. Dia tidak pernah sama saya. Nah, kita harus berhati-hati. Umpama ada orang perempuan ngulungi tangannya. Ya, kita kan gitu. wah agama saya melarang. Atau orang lagi mengulungi kepada perempuan, perempuan jawab agama saya melarang. Nah, gitu. Jangan malah berdosa tambah dosa. Ini bagaimana malah berdosa tapi tambah dosa. Nah, di sini kita harus betul-betul hati-hati. Jangan dianggap wah sudah biasa. Tidak jangan kaplan. Betul-betul kembali kepada hukum saya. Ada orang tidak mulutkan. Ambil kadang-kadang mengenalkan istrinya. Jalan, ya, atau Pak, ini istri saya kenalkan. Iya, <laughs> oh <laughs> ya. lepas sih Gila, Kak. Jadi harus berhati-hati. Nah, ini sudah selesai. Siar orang tuanya dan sebagainya. Ini siar agama Allah SWT. Nah, sudah. Kalau dapat tanggal 2 nya ini puasa sun sunnah karena Nabi sallallahu SAW Man sama Ramadana Wa adba'u sitta min syawal Maka anama saman dahra Barang siapa puasa Ramadan Diikutkan dengan 6 hari syawal Ini seakan-akan puasa setahun Atau puasa selamanya Jadi Satu hari itu hari raya Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini sunnah puasa sunnah kalau nggak bisa tertib begini boleh walaupun bagaimana asal di dalam bulan Syawal. Ini besar pahala. Nggak bisa terusan ya. Repot bagaimana ini banyak kue banyak jajan dan sebagainya. Apa Pokoknya puasa hari apa saja, pokok di dalam bulan Syawal ini paling besar. Saya rasa saudara-saudara sekianlah yang saya sampaikan. Semoga terus memiliki manfaat dan masalah-masalah sekaligus sudah saya jawab. Dengan demikian saya mungkin sekali bahwa pengajian kita kita liburkan dua minggu. Jadi kita liburkan dua minggu, dua minggu untuk ya, ya, ya, ya. insya Allah semoga kita sehat afiat, panjang umur, sampai bertemu lagi dalam pengajian demi meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. سيدنا موتنا وتعالنا منا وغرمنا وفوقنا وطهرنا من اسمها ومن عمل اسكاها من اخلاق رضيتها حسنات وقتلها وعافية كلها من الدنيا خير وما فيها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة من عذاب النار اللهم اقنا الشر الكم والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اقنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والمسلمين والكافرين اللهم صل وسلم امين امين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا اللهم ارفعنا بما علمتنا امين اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وتقنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا ومسلم اجمعين ايمانا كاملا وعملا صادقا وعملا نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وخيرا ورزقا حلالا طيبا وعملا طيبا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحه والسلامه والعافيه والقوه المتعبه والمسلمين والمجاهدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وتفرقا معصوما وعملا عمل مقبولا نعم. وسعينا نسعا مشكورا وجهادنا جهادا منصورا وزمنا زمنا منصورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت العليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك والعافيه امين امين يا في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Bangkunya dianukan dulu sebelum salaman bangkunya dianukan dulu